أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى الله سبحانه وتعالى menyebutkan, menyampaikan kepada kita mulai dari ayat ke-15 sampai ke-26 ini berkait dengan kisah di antara kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam di dalam beliau menyampaikan dakwahnya kepada para umatnya dan wabil khusus di dalam beberapa ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perjalanan dakwah beliau kepada orang yang paling menyombongkan diri di muka bumi yaitu Firaun mal'unun bih Allah berfirman hal ataka hadis Musa Sudah datangkah cerita kisah yang berkaitan dengan Nabi Musa maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai Al-Qur'an kepada kita. Dan yang kedua mengandung makna Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semuanya setiap orang yang membaca Al-Qur'an yang di dalamnya ada kisah Nabi Musa alaihi salam di mana kisah-kisah tentang Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Qur'an sangat banyak dan bahkan boleh dibilang paling banyak kisah-kisah beliau ketimbang kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi selain beliau maka terkadang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang beliau bagaimana dakwah beliau kepada orang yang dalam jangka waktu sekian lama sangat dekat dengan beliau bahkan beliau pun termasuk di antara orang yang mendapatkan kasih sayang pemeliharaan dari Firaun itu sendiri. Dan terkadang beliau ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkaitan dengan dakwah beliau dengan para penguasa yang lainnya. Bagaimana sikap beliau, dakwah beliau di hadapan orang-orang kafir dan seterusnya. Ala kulli hal bahwa cerita-cerita yang berkaitan dengan beliau Nabi Musa alaihissalam sangat banyak. Beliau adalah anaknya Imran alaihi salatu wassalam yang merupakan nabi yang terbaik dari kalangan Bani Israel. Dan beliau Nabi Musa alaihissalam merupakan satu di antara lima nabi, lima rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi yang mana kita semuanya kaum muslimin diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kesabaran yang dimiliki oleh para rasul ulul azmi sebagaimana dalam firman-Nya fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul Bersabarlah kalian sebagaimana kesabaran yang dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan gelar ulul azmi dari kalangan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, mengenai siapakah para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, insyaallah taala setiap kita masih ingat dengan pelajaran yang mungkin kita terima pada saat kita masih TK ataupun masih SD yaitu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketujuh wa idh akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian yang kuat dengan mereka para nabi dan juga kepada dirimu wahai Muhammad dan juga dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa ibni Maryam. Dan di dalam ayat yang lainnya tatkala Allah berfirman syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuha walladina walladhi auhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada kalian sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada Nuh dan kepada para nabi yang lain dan yang juga aku wahyukan kepada dirimu kepada Ibrahim kepada Musa dan kepada Aisyah maka Nabi Musa alaihissalam merupakan satu di antara penduduk Bani Israel yang dia merupakan satu di antara nabi dari kalangan Bani Israel dan kita tahu bahasanya Bani Israel itu disebut dengan kata lain yaitu orang-orang Yahudi yang mereka merupakan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. dan di mana orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagiannya di kota Madinah dan sebagiannya di sekitar kota Madinah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memiliki tetangga yang diantaranya adalah orang Yahudi. Dan bahkan tatkala beliau meninggal pun masih dalam keadaan menggadaikan baju besi beliau juga kepada orang Yahudi. Dan beliau senantiasa berhubungan baik dalam artian dalam masalah keduniaan interaksi keduniaan maka beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat baik meskipun kepada orang-orang ahli kitab sekalipun maka beliau sering memberi hadiah dan juga sering diberi hadiah oleh orang-orang Yahudi. Nah, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana yang sering kita dapatkan di dalam ayat-ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita satu berita yang penting supaya kita lebih siap supaya kita lebih konsen untuk menerima berita ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut maka terkadang Allah memulainya dengan pertanyaan semacam ini hal ataka hadimu Musa terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpah dan yang semacamnya agar kita lebih konsen fokus ya untuk menerima berita ataupun perintah ataupun juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang hendak Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Musa kepada kita? Yaitu idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Itu tatkala Rabbnya Allah Subhanahu wa taala memanggilnya Itu memanggil Nabi Musa alaihissalam dan panggilan Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar dengan suara yang bisa didengar ya dengan suara yang bisa didengar yang ini menunjukkan kepada kita bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam ya sifat al-kalam yaitu sifat berbicara Dan Allah Subhanahu wa taala memanggilnya ya fil muqad bil wadil muqaddas tua di satu tempat yang disucikan yaitu wanadainahu min janibit tur al aiman wa qarbanahu najiyya yang aku memanggil dirinya memanggil Musa di bukit Tur bagian kanannya ya sebelah kanannya dan aku dekatkan Musa tersebut dalam keadaan dia khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa tempat tersebut dikatakan muqaddas? Ya, tempat yang disucikan. Ya, karena tempat tersebut adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Musa alaihi salatu wassalam. Dan uh, wadi itu adalah satu lembah yang biasanya uh, lembah ini adalah bagian rendah dari sebuah perbukitan. Dan tua itu nama dari tempat tersebut, namanya adalah tua, yaitu lembah tua. Nah, apa wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam di tempat tersebut yaitu agar Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun mal'unun bih laknatullah alaih itu idhab ila fir'auna innahu tagha wa Musa pergilah kamu berdakwahlah kamu kepada Fir'aun karena sungguhnya Fir'aun ini telah melampaui batas ya, Fir'aun telah melampaui batas dan togo itu maknanya adalah mujawazatul had. Ya mujawazatul had yaitu melampaui batas. Di sisi manakah Fir'aun laknatullah dikatakan melampaui batas? Karena dirinya ngeklaim mendakwahkan bahwa dia adalah Rob semesta alam yang paling tinggi. Karena dirinya lah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berani mengaku sebagai Rob yang paling tinggi yang berarti di hadapan dirinya tidak ada lagi sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya dan billah Hal ini sebagaimana apa yang beliau katakan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhal mala'u ma lakum min ilahin ghairi Wahai sekalian manusia, sungguh aku tidaklah mengetahui ada ilah ada sembahan selain diriku yang lebih tinggi bagi kalian. Yang lebih tinggi dari diriku bagi kalian. Maka di dalam ayat yang lain pun dirinya mengaku mendakwahkan bahwa dirinya adalah sesembahan yang paling tinggi, yang tidak ada sembahan yang lebih tinggi dari dirinya ketimbang Fir'aun la'natullah alaih Maka Fir'aun dikatakan melampaui batas karena telah mengaku-aku sesuatu yang bukan miliknya. Lebih-lebih lagi bahwa apa yang dia akukan kepada dirinya itu merupakan hak khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya hak khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak uluhiyah hak yang satu-satunya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki oleh selainnya. Maka berarti dirinya telah mengingkari, menolak eksistensi dari Allah Azza wa Jalla. Yang berarti tatkala dirinya mengingkari eksistensi Allah Subhanahu wa taala secara langsung juga telah mengingkari siapa yang telah diutus oleh sesuatu yang diingkari tersebut yaitu dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam di dalam ayat yang lain yaitu dalam surat Toha ayat ke-43 <clears throat> Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau namun dengan menggunakan domir dua kata ganti dua artinya diperintah berarti bukan hanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu tatkala Allah berfirman idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua. Nah, siapakah satu di antaranya? Di mana yang satunya adalah Nabi Harun alaihissalam. Maka dua ayat ini tidaklah ada pertentangan, tidaklah ada ta'arud karena perintah yang ada di dalam surat An-Naziat ini adalah perintah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa alaihissalam sendirian untuk berdakwah kepada Firaun laknatullah alaih. Maka tatkala Nabi Musa mengetahui dan kemudian merasakan dengan sesungguhnya betapa bahwa Firaun itu adalah orang yang memiliki keahlian dalam beretorika memiliki kemampuan beretorika mengolah kata-kata mengolah diksi mengolah bahasa dengan sangat baik sampai-sampai seorang itu terkagum-kagum tatkala dirinya berbicara maka terpukaulah orang-orang yang mendengarkan kata-kata yang dikeluarkan oleh lisannya Fir'aun laknatullah alaih dan ini satu di antara senjata yang dimiliki oleh ahlul batil itu orang-orang yang berjalan di atas kebatilan yaitu mereka sering menggunakan kepandaian beriturika, kepandaian berbahasa untuk mengelabuhi para mada'unya, orang-orang yang mendengarkannya. Ya, kita pun kenal dewasa ini salah seorang tokoh Syiah di Indonesia yang saya ingat persis pada tahun 1990 yang ketika itu dirinya berdebat dengan salah seorang guru kami dan beliau diberikan kesempatan untuk menyampaikan mukadimahnya pertama kali. Masya Allah luar biasa sampai orang yang mendengarkannya ketika itu diadakan di, UII Jalan C di Tiro orang-orang terpukau dengan retorika yang sangat-sangat bagus untuk menyimpan hakikat kesyiahannya ketika itu tahunya bahasanya dirinya adalah orang yang berjalan di atas jalannya ahlu sunnah wal jamaah dan beliau sendiri mengatakan bahasanya dirinya bukanlah orang Syiah. Namun apa boleh dikata setelah 25 tahun kemudian ya, dirinya menampakkan jadi dirinya sebagai seorang Syi'i, seorang yang menentang ahlu sunnah wal jamaah. Fakul hal laka ila ang tazaka. Fakul wahai Musa katakanlah kepada dirinya itu Fir'aun apakah kamu mau untuk mensucikan diri maukah dirimu untuk mensucikan diri maka pertanyaan Musa alaihissalam kepada Fir'aun laknatullah alaihi ini dalam rangka untuk memberikan dorongan, motivasi, semangat kepada Fir'aun agar dirinya mau mensucikan diri. Dan satu di antara tugas para rasul adalah memang dalam rangka untuk mensucikan orang-orang yang didakwainya. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab." Ya, ini ayat ini bercerita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke tengah-tengah manusia yang dirinya juga dari kalangan manusia. Yang dirinya memiliki tugas yaitu agar membacakan ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala wa yuzakkihim dan mensucikan mereka, mensucikan orang-orang yang tidak wahinya. Maka zakat itu pun berfungsi ya ila anta zakka maka zakka ini masdarnya kata benda jadiannya adalah zakah nah maka fungsi zakah itu dalam rangka untuk mensucikan dirinya mensucikan harta yang dimilikinya nah maka Nabi Musa alaihissalam menawarkan kepada Fir'aun ya agar dirinya mensucikan diri yaitu dengan cara menjalankan risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun zakah terkadang digunakan juga untuk makna at-tauhid dan juga makna Islam ataupun iman secara lebih umum lagi. Satu contoh tatkala Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat ke-6 dan ke-7 dan juga Asy-Syams ayat ke-9 dan ke-10. Wa wailul lil musyrikin maka kecelakaanlah bagi orang-orang musyrik alladzina alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Itu orang-orang yang tidak menunaikan zakahnya, tidak menunaikan keberagamaannya, tidak menunaikan keimanannya, tidak menunaikan apa yang menjadi konsekuensi dari keislamannya dan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang kafir maka lawan kafir adalah keimanan ataupun keislaman dan firman Allah sungguh beruntunglah orang-orang yang zakah mensucikan jiwanya qad khaba man dan e, merugilah menyesalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Wa ahdiyaka ila rabbika dan aku pun akan berikan hidayah yang bisa kau jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan dirimu kepada Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fatahsha sehingga tatkala engkau menjalankan hidayah, menerima hidayah yang aku bawa maka fatasya engkau pun akan menjadi orang yang khasyah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut itu terkadang diungkapkan dengan beberapa kata. Ya terkadang dengan menggunakan al-khasyah, terkadang dengan menggunakan al-khauf. Maka al khosyah ini lebih khusus daripada khauf. Ya, al khosyah itu memiliki makna yang lebih khusus dari al-khauf. Di mana al khosyah adalah rasa takut yang ditimbulkan karena ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Jadi karena sebab dia memiliki ilmu, maka muncullah rasa takut. Nah, maka takut yang timbul karena ilmu itu namanya al khosyah. Di antaranya tatkala Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat ke 28. ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya itu adalah para ulama. Itu orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, adapun takut eh, secara yang lebih umum, yang maknanya lebih umum itu biasanya menggunakan kata-kata khauf ya menggunakan kata-kata khauf ya, seperti seorang yang eh, takut dengan sesuatu yang sebetulnya dirinya tidaklah mengetahui tentang hakikat sesuatu yang ditakuti maka ini menggunakan khauf seperti seorang yang berjalan di malam hari di kegelapan yang sangat gulita Kemudian seakan-akan dirinya melihat ada bayang-bayang yang berjalan di depannya. Ya. Maka seperti itu namanya khauf. Meskipun terkadang uh, khauf ini digunakan juga untuk menunjukkan ketakutan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum bahasanya khauf ini memiliki makna yang lebih umum ketimbang al-khasyah yaitu rasa takut yang dilandasi dengan adanya ilmu yang ada pada dirinya. Maka di dalam ayat ini pun setelah Nabi Musa menawarkan hidayah, ya menawarkan hidayah kepada Fir'aun, ya orang yang memiliki orang yang berpegang teguh dan hidayah berarti dia adalah orang yang berilmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatahsya. Ya fatahsya, maka kamu akan menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahul al kubra maka kemudian Nabi Musa alaihissalam menampakkan, memperlihatkan ayat tanda yang sangat besar kepada Fir'aun laknatullah alaih yaitu berupa apa? berupa aso ya, jadi satu di antara mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa adalah aso yaitu tongkat yang ma'ruf ya tongkat yang terbuat dari eh, dahan ranting ya, yang terbuat dari kayu dari ranting-ranting pepohonan yang ma'ruflah kita ketahui namun tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam ini memiliki keistimewaan ketimbang tongkat-tongkat yang kita lihat pada umumnya apa keistimewaannya di mana tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam itu tatkala diletakkan ataupun dibanting dipukulkan ke tanah maka akan berubah menjadi hayatun tasya ya, sebagaimana firman Allah dalam uh, surat yang lainnya maka menjadilah hayatun tasya menjadi ular yang hidup ya menjadi ular yang hidup yang uh, pada saat itu tatkala tukang sihir Firaun laknatullah alaih mereka mensihir pandangan manusia di mana manusia ketika itu melihat tali-tali yang dilemparkan oleh para tukang sihirnya Fir'aun laknatullah alaih maka seakan-akan tali itu menjadi makhluk yang hidup maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan untuk melemparkan tongkatnya yang kemudian tongkat tersebut berubah menjadi hayatun tas'a ya menjadi ular yang hidup dan kemudian melalap seluruh e, tali-tali e, yang dilempar oleh para tukang sihir Fir'aun laknatullah alaih yang kemudian mereka tukang sihir itu beriman bi Rabbi Musa wa Harun beriman dengan Rabbnya Nabi Musa dan Rabbnya Harun yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka harus menerima siksaan yang luar biasa yaitu dengan cara disalib mereka dipotong tangannya bersilang dengan kakinya namun itu pun tidaklah merubah keimanan tukang sihir yang semula berpihak kepada agamanya Fir, agamanya Fir'aun laknatullah alaih dan kemudian berubah menjadi e, beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Di antara tanda yang lain yang dimiliki oleh Musa alaihissalam adalah e, keluarnya cahaya putih, putih yang sangat terang benderang yang keluar dari ketiak beliau. Yang kata Allah min ghairi su'in satu cahaya yang bukan yang cahaya yang tidak buruk yaitu cahaya yang sangat baik yang keluar dari e, ketiaknya Nabi Musa alaihissalam. Nah, tatkala kita melihat mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasulnya, maka kita akan mengambil satu faidah yang sangat agung. Kenapa? Bahwa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing rasul kok berbeda-beda? Kok tidak sama? Kok tidak semua rasul diberikan bekal tongkat misalnya? Tidaklah demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Hakim, zat yang Maha bijaksana, zat yang Maha Alim, zat yang Maha tahu dengan setiap situasi dan kondisi yang paling tepat untuk masa-masa tertentu. Nah, pada masa Nabi Musa itu berkembang pesat dan menjamur di mana-mana yang namanya ilmu sihir. Ilmu sihir itu berkembang di mana-mana. Sehingga mukjizat yang paling tepat pada saat itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa adalah kemampuan yang bisa mengalahkan seluruh para tukang sihir. Yaitu berupa tongkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berbeda uh, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di mana pada masa Nabi Isa alaihissalam yang berkembang pesat pada saat itu adalah ilmu kedokteran, ya ilmu kedokteran. Berbagai macam ilmu kedokteran pun muncul di mana-mana. Sehingga orang terkagum-kagum dengan dokter-dokter yang memang memiliki keahlian yang luar biasa di masing-masing eh, spesialisasinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengutus Nabi Isa dan memberikan mukjizat yang luar biasa. Di mana mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam berupa kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit sakit parah, sakit yang sudah menaun dan bahkan sakit yang oleh para dokter ketika itu diklaim sebagai penyakit yang tidak mungkin untuk bisa disembuhkan. Yang hal ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an semisal wa tubriul akmaha wal abras di mana Nabi Isa alaihissalam biiznillah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan penyakit akmah yaitu buta buta yang memang sejak kecilnya itu buta dan ini secara ilmu medis ilmu kedokteran tidak mungkin orang yang sakit buta dari kecilnya itu bisa disembuhkan bahkan orang yang sakit buta sudah dewasa pun kalau sudah berlalu sekian tahun sudah diklaim tidak mungkin untuk bisa disembuhkan Walabros dan penyakit kusta namun Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan ya penyakit-penyakit yang notabene penyakit yang sangat parah, penyakit yang tidak mungkin untuk bisa disembuhkan. Bahkan mukjizat yang lebih hebat daripada itu, Nabi Isa alaihissalam bisa ihya'ul mauta, menghidupkan orang yang sudah mati. Bahkan bukan hanya sekedar menghidupkan, bisa memanggil orang-orang yang telah dikubur, dihidupkan, dipanggil dan keluar dari kuburnya. Maka kehebatan ilmu kedokteran yang ada ketika itu pun di mana orang itu mengagung-agungkan ilmu kedokteran, maka tidak bisa berkutik sama sekali tatkala melihat kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan berbagai macam penyakit dan bahkan penyakit yang sudah menaun, penyakit yang sudah diklaim tidak bisa disembuhkan dan bahkan bisa menghidupkan orang yang telah mati, mengeluarkan orang yang telah ataupun memanggil orang yang telah dikubur untuk bangkit keluar dari kuburnya. luar biasa. Kita lihat mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang Arab pada khususnya dan orang-orang yang hidup pada masa itu secara umum mereka berbangga-bangga dengan kepandian, dengan kefasihan di dalam berbahasa dan memang bahasa Arab Masya Allah bahasa yang sangat hebat sehingga Allah memilihnya menjadi bahasa Al-Quran maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran yang mana Al-Quran ini tidak bisa ditandingi oleh syair-syair yang dikarang oleh tukang syair paling hebat sekalipun dan bahkan kefasihan yang dimiliki oleh para penyair ketika itu tidak sedikit pun bisa menyamai ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan dan dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang kepada manusia. Ya sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah ya, yang di eh, agak di bagian depannya. Yang Allah katakan seandainya kalian tuh ragu dengan Al-Qur'an, dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW maka panggillah penolong-penolong kalian. Ya. Panggillah penolong-penolong kalian untuk bersekutu, bersama-sama membuat bahkan satu surat saja, satu surat saja, semisal Al-Quran. Dan berjalanlah waktu, 14 abad berlalu, kenyataannya sampai sekarang tidak ada seorang pun, tidak ada sekelompok manusia pun, meskipun mereka adalah orang-orang yang mahir dalam bersyair, yang mampu membuat satu surat semisal Al-Qur'an. Dalam surat Al-Isra juga demikian Allah mengatakan, "Kulla in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna mislihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya seluruh manusia dan seluruh jin, bukan hanya Eh, sekelompok manusia, seluruh manusia dan seluruh jin. Mereka berkumpul, bersatu dalam satu tempat, dalam satu masa ya untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an maka kata Allah la nabi mislih pastilah mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an meskipun antara satu orang, satu jin dengan jin yang lainnya dengan orang yang lainnya, mereka saling tolong menolong, saling membantu untuk membuatnya. Inilah di antara faidah bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya mengutus setiap rasul kepada setiap umat dan Allah Subhanahu wa taala membekali mereka semuanya dengan mukjizat yang masing-masingnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun kenyataan bahwa meskipun Nabi Musa telah menawarkan untuk memberikan hidayah agar Fir'aun takut kepada Allah Azza wa Jalla bahkan sampai-sampai Nabi Musa pun memperlihatkan tanda-tanda yang sangat besar yaitu mukjizatnya pun juga Nabi eh, pun juga Fir'aun laknatullah alaih malah membantu mengatakannya Nabi Musa ini adalah orang yang gila. Orang yang gila. Sebagaimana firmannya dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke 27, "Inna rasulakumul ladhi ursila ilaikum la majnun." Sesungguhnya rasul yang diutus kepada kalian itu adalah seorang yang gila. Berarti yang mendapatkan klaim, yang mendapatkan gelar gila itu bukan hanya Rasulullah Muhammad SAW saja. Ternyata Nabi Musa pun juga diklaim sebagai orang yang gila oleh Fir'aun laknatullah alaih. Namun demikian bahasanya orang-orang yang memang tidak menginginkan akan adanya hidayah Orang-orang yang memang dari awalnya menolak datangnya hidayah dan ini adalah tentunya peringatan bagi kita semuanya jangan sampai ada sedikit pun perasaan di dalam diri kita untuk menerima, untuk mendapatkan, untuk memahami yang namanya hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang memang menginginkannya. Orang-orang yang memang telah mempersiapkan diri untuk menerimanya. Maka orang-orang yang memang tidak menginginkan hidayah sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat ke-101. Wa ma tughnil ayatu wan nudru an qaumin la yu'minun. Sungguh tidaklah berfaedah. Tidaklah bermanfaat banyaknya ayat dan banyaknya peringatan terhadap satu kaum yang memang tidak beriman. Innama manittaba'adh man dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Hanya saja engkau wahai Muhammad akan bisa memberikan peringatan. Peringatan Anda itu akan bermanfaat yaitu bagi orang-orang yang ittaba'al dzikra. Orang-orang yang mengikuti peringatan. Orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an. Dan mereka adalah wa khasyar rahman, orang yang takut kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala bil ghaib dalam keadaan tidak mengetahuinya, dalam keadaan tidak tampak di hadapannya. Namun fakadzdzaba wa asa. Akhirnya setelah Nabi Musa alaihissalam menggunakan sekian fasilitas, menggunakan sekian banyak cara dalam rangka untuk mendakwai Fir'aun laknatullah alaih. Namun fakadzdzaba wa asa. Dia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam dan bahkan mengejeknya dengan uh, kegilaan. Ya, mengejeknya bahasanya Nabi Musa adalah orang yang gila. waso dan dia menantang ya, Nabi menantang Nabi Musa alaihissalam. Firaun ini kemudian malah menantang kepada Nabi Musa alaihissalam. Summa adbaro summa yas'a. Dia pun kemudian berpaling meninggalkan Nabi Musa alaihissalam sembari membusungkan dadanya. Inilah Fir'aun laknatullah alaih. Fahasyara fanada. Kemanakah dirinya berpaling sambil membusungkan dadanya? Maka Fir'aun berpaling sembari mengumpulkan manusia memanggil mereka manusia untuk dikumpulkan di satu tempat dengan suara yang lantang seraya mengatakan faqala ana rabbukumul a'la aku adalah rob kalian yang paling tinggi ya aku adalah rob kalian yang paling tinggi yang berarti tidak ada rob yang melebihi tingginya saya kata Firaun laknatullah alaihi maka sungguh Firaun menunjukkan kesombongannya di hadapan Musa, di hadapan pengikut Musa, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membusungkan dada. Aku adalah Rob kalian yang paling tinggi. Seraya juga mengatakan ya Fir'aun mengatakan ya kaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin Wahai kaumku Bukankah aku ini adalah raja di Mesir yang di bawahku kata dirinya mengalir sungai-sungai Tidakkah kalian melihatnya? Tidakkah kalian memperhatikannya? Ataukah aku ini eh, atau bukankah aku ini adalah orang yang lebih baik? Bukankah aku ini adalah Tuhan yang lebih baik? Ketimbang <coughs> orang yang hina ini. Ya, ketimbang orang yang hina ini. Yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihissalam Ya, bukankah aku adalah Tuhan yang lebih baik ketimbang orang yang hina ini? Yaitu Nabi Musa alaihissalam yang hampir-hampir dirinya tidak bisa menjelaskan kepada kalian, menerangkan kepada kalian dengan seterang-terangnya apa yang menjadi tugas dirinya. Maka ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kalaulah datang berbagai macam celaan, hinaan kepada kita dan lebih-lebih lagi manakala hal itu memang ada pada diri kita. Maka tidak usahlah kemudian kita merasa dihinakan, merasa dilecehkan, merasa direndahkan oleh orang lain. Agar kita tetap komitmen dan konsisten di dalam keyakinan yang kita miliki, syariat yang kita jalankan, biarlah orang mencaci, itu sudah menjadi tabiat manusia. Tatkala di sana ada orang-orang yang benar, pasti akan ada orang-orang yang mencaci maki dan bahkan memusuhinya. Itu ini adalah sunatullah. Ya, ya kalaulah para Rasul alaihi wasallam orang yang paling sempurna pun mereka dicaci maki, maka tidak ada alasan tentunya bagi kita untuk tidak menerima caci makian. Inna fi dzalikal ibrata liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang uh, afan ayat sebelumnya fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesombongan penolakan pengingkaran yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaih kepada Nabi Musa alaihissalam maka fa'akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya di akhirat nanti dengan hukuman yang berat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumnya di dunia ini bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun adalah tatkala Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam dan bala tentaranya maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut merah maka terbelahlah laut merah tadi sehingga Nabi Musa alaihissalam dan para dan para bala tentaranya pun lewat setelah mereka semuanya lewat dan kemudian dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya dan pada saat itu ketika Nabi Musa dan Eh, para bala tentaranya telah sampai ke tepi, maka Firaun sedang berada di tengah-tengahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian merapatkan kembali air lautan yang semula terbelah dengan sebab tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka pun Firaun laknatullah alaih dan para bala tentaranya tenggelam di laut merah. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan la'ibratan bima yasha. Kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Firaun ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan jasadnya Firaun laknatullah alaih yang dirinya adalah raja di kota Mesir sampai saat ini. Agar setiap orang yang hidup di belakangnya kata Allah mengambil pelajaran dari kesombongan kecongkakan Fir'aun laknatullah alaih kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini pun sekaligus menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya dengan berbagai macam hukuman kecuali karena sebab ya, kecuali karena sebab pelanggaran kesombongan, kemaksiatan yang dilakukan oleh para hamba itu sendiri. Ya, itu liman yasa. Sebagai peringatan di yasa, sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu setiap orang yang takut yang tadi dikatakan takutnya dengan kata-kata khosyah yaitu takutnya orang yang memiliki ilmu maka setiap kita membaca Al-Quran Setiap kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW Wabil khusus yang berkaitan dengan penjelasan mengenai adab-adab Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita akan mendapatkan pelajaran. Pelajaran yang sangat berharga agar kemudian kita menjauhkan diri tidak sampai mendapatkan adab tersebut dengan cara menjauhkan diri kita dari berbagai macam sebab-sebab yang akan mendatangkan turunnya adab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inilah yang kita baca pada kesempatan eh, sore hari ini. Namun sebegitu pun ingkarnya Fir'aun laknatullah alaihi namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi, dan Nabi Harun alaihi wassalam agar tetap berkata-kata dengan kata-kata yang baik kepada Firaun, kata-kata yang lembut kepada dirinya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yahsha. Maka ucapkanlah kepada dirinya Firaun dengan ucapan yang lemah lembut mudah-mudahan dirinya akan ingat kepada Allah ataupun akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran juga bagi kita betapapun orang itu ingkar kepada diri kita, menolak dengan apa yang kita sampaikan, kita tetap berusaha untuk menjaga lisan kita agar tidak sampai kemudian mengucapkan kata-kata yang kotor. Yang kita lihat e, tatkala di dunia maya naudzubillahi min dalik yang namanya komen-komen yang sering muncul itu sungguh tidak layak untuk dikeluarkan dari lisan seorang yang beriman. Ya, namanya komen waliyatubillah. Eh, terkadang ada yang sopan namun banyak sekali lebih banyak yang eh, kotor dengan menggunakan kata-kata yang kotor. Nah, kalau kepada orang yang paling jahat sekalipun kepada orang yang paling sombong sekalipun tetap diperintahkan menggunakan kata-kata yang halus, maka tentunya dengan orang-orang yang masih kita eh, akui sebagai orang yang beriman, orang yang masih memiliki kebaikan ya tentunya kita akan lebih menjaga lisan kita tidak sampai menyakitkan eh, mereka dengan lisan-lisan kita. Kemudian kita gunakan waktu eh, berikut ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk yaitu pada pertanyaan-pertanyaan dua pekan yang lalu yang masih sangat banyak. Tentunya akan kita jawab adalah yang bisa dan yang tidak bisa tidak akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah semua nyawa orang kafir dicabut dengan keras Anak pernah membaca sebuah buku di sana dijelaskan bahwa Allah membalas kebaikan orang kafir di dunia dengan memudahkan kematiannya eh, sebagaimana eh, sebagai balasan terakhir atas kebaikannya di dunia. Bagaimana Ustaz? Andikan penjelasan tersebut memang didasarkan kepada dalil maka sudah sepantasnya kita menerimanya. Ya sudah sepantasnya kita menerimanya. Namun kalau tidak ada dalil sebagaimana kemarin yang telah kita sampaikan di awal surat An-Naziat yaitu wan naziati ghorqa. Itu demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya, tentunya kembali kepada asal bahwa para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga untuk mencabut nyawa itu eh, mencabutnya orang-orang kafir itu mencabutnya dengan keras. Bagaimana kiat untuk menjadi pribadi ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas? Uh, ini pertanyaan yang sangat berat untuk kita jawab dan juga boleh jadi sangat berat untuk kita lakukan meskipun mudah untuk kita ucapkan. Ya kata ikhlas itu memiliki sangat uh, memiliki makna yang sangat banyak Di antaranya adalah makna ikhlas taktumu hasanatihi kama ataupun yaktumu ahadun atau ataupun yaktumu rajulun hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Yang namanya ikhlas adalah seorang itu menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sebagaimana dia menyembunyikan borok-borok keburukan-keburukan yang telah dia lakukan. Ulama yang lain, kalau seingat saya adalah uh, As-Susi mengatakan man nadhara ila ikhlasi al-ikhlasa faqad yahtaju ikhlasuhu ila al-ikhlas. Barang siapa yang memandang yang merasakan bahwa dalam amal perbuatan yang dia lakukan itu telah ikhlas, maka sungguh perasaan keikhlasannya itu masih butuh kepada keikhlasan lagi. Ini eh, satu kata yang sangat indah. Ya, jadi barang siapa di antara kita yang melakukan satu perkara dan kita merasa oh saya sudah ikhlas, maka perasaan saya sudah ikhlas ini masih butuh kepada keikhlasan kembali. Artinya kita masih butuh untuk meningkatkan keikhlasan kita kembali. Di antara makna ikhlas yang lain itu tajridu ta'ah min ataupun ankuli ankulis syawaib. Kita memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kotoran-kotoran yang ada. Maka dari sebagian definisi ikhlas ini kita mengetahui betapa besar dan betapa beratnya untuk meraih yang namanya keikhlasan ini. Sehingga sebagian para ulama menasihatkan kepada kita ta'allamun niyah fa innahu ablaghu minal amal. Fa innahu ablaghu minal amal. Belajarlah kalian semua tentang niat, tentang ikhlas. Ya, tentang uh, niat ikhlas. Karena sungguhnya niat ikhlas itu jauh lebih besar, jauh lebih berat ketimbang mengamalkan amalan itu sendiri. Kita belajar sholat, kita belajarnya lebih mudah ketimbang kita belajar ikhlas di dalam menjalankan sholat tersebut. Ala hal, maka tentunya kiat yang paling berharga adalah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ikhlas itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat eh, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hal ihwal usaha iblis laknatullah alaih dalam rangka untuk menyesatkan seluruh manusia di mana mereka mengatakan fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul muhlasin demi aizahmu demi kemuliaanmu ya Allah ya iblis pun bersumpah dengan nama Allah Sungguh aku akan menyesatkan seluruh manusia Seluruh manusia kata iblis Kecuali sedikit dari para hambamu yang mukhlas Dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan mukhlis Maka faedahnya adalah Bahasanya Keikhlasan itu merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Keikhlasan di dalam setiap amalan-amalan yang kita lakukan dan juga kita senantiasa mengingat akan jaza balasan dari orang yang ikhlas di dalam beramal dan dari orang yang tidak ikhlas di dalam beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya apakah azab di alam kubur bisa menghapus adab di akhirat kelak? Maka adab-adab di alam kubur itu akan mengurangi akan mengurangi adab yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dia melakhirah nanti. Artinya bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia dan telah diadab di alam kubur itu di yaumul kiamah tidak akan diadab lagi. Dan ini sesuai dengan eh, apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana eh, yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsir beliau bahwa seseorang tatkala telah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maka malu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadabnya di akhirat ini di dunia dan adab di dunia itu jauh lebih ringan ketimbang adab di alam kubur dan adab di alam kubur itu jauh lebih ringan ketimbang adab di akhirat maka seorang yang telah diadab di dunia maka dia berarti dikurangi adabnya di yaumul qiyamah nanti dan ini sebetulnya merupakan keberuntungan bagi kita. Sehingga orang yang seperti orang yang berzina tatkala telah dirajam di dunia, maka di akhirat tidak lagi mendapatkan hukuman dalam masalah perzinaannya tersebut. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendengarkan kata-kata dari salah seorang sahabatnya, kalau tidak salah Khalid bin Walid, ketika beliau terkena cipratan darah dari salah seorang perempuan suhu Juhainah yang dirajam oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka Rasulullah kemudian mengingatkan, wahai ketahuilah ya Khalid, seandainya engkau tahu tentang berapa besarnya ampunan yang Allah berikan kepada perempuan ini, niscaya bahwa ampunan yang Allah berikan kepada perempuan ini mencukupi untuk 70 penduduk kota Madinah. Maka sangat agung. Ya, maka insyaallah taala wallahu taala alam bahwa azab di kubur itu akan mengurangi ataupun akan e, menghapuskan perkara yang telah dia langgar tersebut dan tidak diadabnya lagi di yaumul kiamah. Allah taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Anak pernah mendengar bahwa kita tidak perlu risau dengan dunia dan permasalahannya Yang perlu kita risaukan adalah bagaimana Allah ridho dengan kita dan bagaimana kesudahan kita Lalu bagaimana kiat kita untuk mengingat hal ini Ya, maksud kita tidak perlu risau itu adalah risau dengan harta dunia. Risau dengan rizki dan yang semacamnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mencabut nyawa seseorang kecuali setelah menyempurnakan rizkinya. Adapun kita risau dengan keberlangsungan dakwah Islam, maka ini satu hal yang harus kita risaukan. Kita risau dengan akhlak-akhlak anak keturunan kita di belakang hari ini harus kita risaukan. Maka risau yang seperti ini menumbuhkan usaha bagi kita bagaimana membentengi anak keturunan kita, membentengi umur eh, sisa umur kita di belakang hari supaya tetap berada di dalam eh, syariat Allah Subhanahu wa taala dan hingga kita pun mati dan kemudian anak keturunan kita pun akan merasakan kematian dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu taala alam. Apakah sufi menyimpang? Mohon penjelasannya. Wallahu taala alam. Di antara uh, ajaran kesufian yang pertama mereka tidak mau mengurus dunia ini. Mereka lebih senang mengasingkan diri sementara memiliki kemampuan untuk bisa berbuat sesuatu di dunia ini. Mereka tidak mau bersusah payah mencari rezeki dan mereka bersandar bahasanya Allah pasti memberikan rezeki. Dan ini adalah satu hal yang tidak benar tentunya. Dan di antara keyakinan yang mereka miliki bahwa seseorang yang telah memiliki keimanan yang tinggi, memiliki ketakwaan yang tinggi itu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pandangan sufi yang hulu, sufi yang ekstrim, bahkan mereka berkeyakinan para imam-imam mereka ini sama dengan orang Syiah, ya karena memang satu di antara eh, sifat Syiah mereka memiliki akidah sufiyah. Semakin uh, mereka tinggi itu akan memiliki kedekatan yang lebih dekat kepada Allah ketimbang para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi. Ya, ini diantaranya wallahu taala alam. Ustaz apakah mati suri itu ada? Ya, ini mungkin lebih tepat ditanyakan kepada para dokter. Saya tidak tahu wallahu taala alam. Ustaz saya pernah membaca bahwa semua malaikat Allah pada eh, semua makhluk Allah pada tiupan sangkakala pertama akan dimatikan. Apakah makhluk itu hanya manusia dan jin saja, bagaimana dengan uh, malaikat yang juga makhluk? Wallahu taala alam bahwasanya akan Allah Subhanahu wa taala matikan adalah makhluk yang hidup di muka bumi dan juga makhluk-makhluk yang mengiringi kehidupan apa yang ada di muka bumi ini yaitu manusia dan jin yang ketika itu akan dimatikan seluruhnya. Adapun para malaikat maka di antara mereka ada yang kematiannya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunda oleh Allah. Sehingga dalam hadis yang berkaitan dengan keutamaan salat sunnah bisa antuna lihat di kitab Al-Wajiz, maka satu di antara keutamaan amalan sunnah yaitu khususnya adalah salat sunnah dia adalah dalam rangka untuk menambal kekurangan-kekurangan salat wajib yang kita lakukan. Sehingga Rasul mengatakan qala tabaraka wa taala. Allah taala berfirman, unduru hal li'ab hal li'abdi min tatawain Lihatlah oleh kalian semua para malaikat, apakah e, apakah makhlukku hambaku ini memiliki amalan-amalan tatawu, amalan-amalan sunnah. Fayuk milu biha maka akan disempurnakan e, dengan amalan sunnah ini ma mantakosa min faraidihi ya kekurangan-kekurangan yang ada pada salat-salat wajibnya ya wallahu taala alam Ustadz ingin bertanya adakah takdir yang dapat diubah jika ada maka bagaimana kita menjelaskan hal tersebut ada jadi takdir itu ada yang tertulis di dalam kitab Lauh Mahfud yang ini yang disebut dengan takdir yang azali ya takdir yang azali yang takdir yang tidak bisa lagi dirubah nah takdir yang bisa dirubah adalah takdir yang sifatnya adalah sanawi dan umri ya dan bahkan juga di sana ada takdir yang yaumi itu takdir yang sifatnya eh, apa namanya? Sanawi itu untuk seumur seseorang. Ya, untuk umur seseorang seperti Allah akan memanjangkan umurnya bagi orang yang gemar bersedekah dan yang lainnya, orang yang eh, gemar bersilaturahmi, ya, maka akan dipanjangkan umurnya. Maka ini diantara takdir yang bisa dirubah. Kemudian juga takdir yang sifatnya adalah Eh, hauli yaitu tahunan. Takdir tahunan ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada saat Lailatul Qadar. Yang ketika itu Allah mengutus para malaikatnya untuk memutuskan menentukan takdir-takdir seluruh makhluknya. Dan juga takdir takdir yaumi yaitu takdir yang sifatnya harian. Itu artinya takdir yang ada di tangan para malaikat. Adapun takdir yang di sisi Allah maka tidak lagi bisa dirubah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya merasa di waktu belakangan ini seperti didatangi eh, futuran dan cepat terlalunya waktu dengan cepat. Seperti saya tidak melakukan apa-apa, apakah ini dikarenakan dosa-dosa masa lalu atau ujian e, membersihkan dosa-dosa atau memang ini gangguan syaitan? Syukran wa barakallahu fikum wa fikum barakallah wa syakarakumullah. Memang dunia ya memang dunia ini adalah pendek. Memang dunia ini adalah cepat. Dan waktu ini akan semakin dirasa cepat tatkala orang itu semakin tua. Tatkala apa yang hendak dia impi-impikan di dunia mulai e, terpenuhi maka dia akan semakin merasa cepat berlalunya waktu. Nah, apakah kemudian ini menjadi satu tanda-tanda yang baik ataukah buruk? Maka ini kembali kepada diri kita. Bisa jadi orang yang karena sibuknya melakukan ketaatan, maka tidak tahunya ya orang yang rajin menjalankan sholat berjamaah, dia seakan-akan baru menjalankan sholat, dia beraktivitas beribadah yang lain, eh tiba-tiba sudah datang lagi panggilan. Kalau seperti itu maka alhamdulillah. Namun yang sangat kita sayangkan seandainya cepatnya berlalunya waktu itu kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya, semisal melihat satu sinetron kayaknya baru saja habis bahkan belum habis sudah datang sinetron yang lainnya akhirnya waktu pun cepat berlalu. Nah, kalau seperti itu ya tentunya waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini merupakan tanda kefuturan? Maka yang paling tahu adalah anti sendiri. Dan atau ini gangguan syaitan? Tidak. Memang bahwa berlalu cepatnya berlalunya waktu itu adalah satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita semuanya akan merasakannya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut. Ustaz mohon beri kami nasihat terkait banyaknya teman-teman saya yang awam menggambarkan bahwa para ahwat itu secara umum kebanyakan berbau tidak sedap. Entah ber, entah berasal dari pakaian atau badannya mereka memahami bahwa para ahwat tidak menggunakan parfum namun tidak berarti harus bau bagaimana baiknya saya menyikapi hal ini ini anti sendiri sudah mengetahui eh, yang namanya tidak memakai parfum bukan berarti kemudian kita sengaja eh, membiarkan tubuh kita bau ya membiarkan tubuh kita bau ya kita tetap harus rajin membersihkan tubuh kita kita harus rajin membersihkan badan kita kita harus rajin membersihkan pakaian-pakaian kita. Yang Allah mengatakan wasia apakah fatohir dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya, maka jangan kemudian e, karena alasan memakai pakaian yang syar'i kemudian pakaian pun jarang dicuci, jarang juga mandi, ya janganlah. Tentunya akan menimbulkan bau yang tidak enak. Dan memang para perempuan dilarang untuk memakai parfum. Ya, bahkan Rasul dengan tegas dalam beberapa hadisnya khususnya terkait dengan masalah untuk menjalankan sholat isya maka secara khusus Rasulullah melarang para perempuan untuk memakai e, minyak wangi untuk memakai parfum yang ini akan menjadi fitnah baik bagi perempuan itu sendiri dan bagi para lelaki. Bismillah Ustaz jika ada seorang yang menghutangi uang kepada temannya kemudian dia mengikhlaskan merelakan uang tersebut karena orang yang hutang lupa apakah kelak pada hari pembalasan orang tersebut tetap akan diadab. Jawabnya tidak. Kalau memang orang yang berpiutang yang menghutangi sudah merelakannya tentunya sudah tidak akan diadab. Dan ini masya Allah ini amal yang luar biasa. Ya merelakan mengikhlaskan hutang saudaranya ini amal yang luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang memudahkan, meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Bagaimana adab seorang muslimah ketika berpakaian di hadapan saudaranya di rumah ataupun di kos bagaimanakah sikap eh, ya tentunya dia tetap berpakaian yang sopan ya berpakaian yang sopan ya seperti eh, memakai daster ya yang eh, jangan kemudian di hadapan para perempuan meskipun di hadapan para perempuan kemudian memakai e, celana yang sangat mini ya jangan memakai kemudian kaos yang sangat ketat janganlah ini akan menimbulkan perasaan bagi saudarinya untuk meniru dirinya nah kalau kemudian menirunya bukan hanya di dalam kos eh, kan sangat bahaya Bagaimana sikap warok yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslimah terkait dengan hal berpakaian? Yang penting yang pertama bahasanya untuk masalah pakaian sebagaimana dijelaskan oleh Salbani rahimahullah taala jangan lupa yang pertama itu adalah menutup aurat. Yang kedua jangan transparan yang ketiga jangan menggunakan warna yang menyolok ya, jangan menggunakan warna yang menyolok sehingga akan memancing pandangan orang lain tertuju kepada dirinya kemudian jangan ketat ya ini ketika beliau menafsirkan eh, sekti ummatun mimbat di akan datang umat setelah diriku lam arahun nakoblu yang belum pernah aku lihat sebelumnya satu di antaranya adalah nisaun kasiatun ariyatun itu para perempuan yang mereka berpakaian akan tapi hakikatnya adalah telanjang nah, para ulama menjelaskan bagaimana pakaian orang berpakaian namun kok dikatakan telanjang itu orang yang berpakaian namun pakaiannya ketat sehingga mohon maaf ya, apa yang ada di tubuhnya baik yang menonjol keluar ataupun yang menjorok ke dalam itu akan kelihatan semuanya. Maka meskipun yang dipakainya itu pakaian yang tebel, pakaian jin misalnya, hakikatnya dia tidak berpakaian. Kenapa? Karena tetap menampakkan apa yang ada di dalam pakaian tersebut. Yang kedua, di antara makna berpakaian namun telanjang adalah seseorang yang berpakaian menutup seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki namun afwan e, pakaiannya transparan. Ya sama saja, itu bisa dilihat apa yang ada di dalam pakaian tersebut. Maka ini. Nah, kemudian terkait dengan masalah pakaian yang tidak mencolok, maka janganlah kemudian setelah seorang itu memakai pakaian yang e, menutup aurat, yang longgar, yang tebal, namun kemudian di luarnya dikasih hiasan-hiasan yang sangat menarik sehingga tetap saja pandangan lelaki itu tertuju kepada dirinya. Janganlah. Nah, ini e, di antara bagaimana seharusnya sikap seorang perempuan menyikapi masalah pakaian. Ustaz bagaimana bila selesai sholat baru menyadari ada selembar rambut apakah harus mengulangi sholat tersebut atau bagaimana? Wallahu ta'ala insya Allah tidak perlu mengulangi dan kalau memang dirinya sudah berusaha semaksimal untuk menutupi auratnya dan kemudian e, tampak apalagi cuma selembar rambut insya Allah taala Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pandangan Islam tentang wanita yang bekerja? Hukumnya mubah, ya perempuan bekerja hukumnya mubah. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah di mana dan bagaimana ya perempuan itu bekerja. Kalau dia mengerjakan pekerjaan yang layak bagi seorang perempuan, maka sah. Dan kemudian di dalam dia bekerja itu tidak melanggar syariat yang ada, maka tentunya pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang kembali kepada asalnya itu adalah mubah. Di mana para sahabiah radhiyallahu Halimah Jemain, mereka pun juga sebagiannya bekerja. Ada makan dan minum di antara eh, di antaranya adalah sambil duduk Lantas bagaimana dengan mencicipi? Ya, bolehkah sambil berdiri? Walau ta'lam biasanya kalau namanya mencicipi itu ya hanya sedikit Dan seandainya dirinya memiliki kesempatan untuk mencicipi dengan cara duduk tentunya itu lebih utama Dan kalau kemudian dia mencicipi dalam keadaan berdiri Dan apalagi yang dicicipi cuman apa namanya kuah ini dikiaskan dengan uh, Rasulullah yang minum dengan berdiri dalam keadaan tertentu, bahkan Ibnu Umar juga minum berdiri dalam keadaan tertentu, maka Allah taala insyaallah tidak mengapa. Namun kita ingat seandainya bisa duduk itu tentunya lebih utama. Wallahu taala alam. Demikian yang kita uh, sampaikan pada kesempatan sore hari ini tentunya banyak sekali kesalahan dan kekurangan alaku minkum astagfirullahaladzim dan kalau ada benar yang semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala eh, waktu kita kembalikan wassalallahu wassalamu ala, ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh